seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita yang paling besar setelah nikmat hidup adalah nikmat di atas dinul Islam yang perlu kita syukuri nikmat di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat iman ini adalah nikmat yang besar, paling besar. Dan tidak lupa juga nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nikmat besar. Untuk mensyukuri nikmat tersebut, kita berkumpul pada pagi hari ini untuk mengkaji, mempelajari agama kita, dinul Islam, agama yang di, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang agama yang sangat kita cintai. yang kita akan mempelajarinya dan mengkajinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaji Ibu ya. Itu adalah amal soleh Sekali lagi dan orang-orang yang beramal soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan maka Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan menyempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Jadi jangan bosan-bosannya ibu dalam mengkaji ilmu karena ini adalah amal soleh yang agung dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan beramal soleh Allah akan gantikan dengan kehidupan yang lebih baik kehidupan yang sebenarnya dan menyempurnakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Qala Allah taala man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Nah di sini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ayat yang dimana sebagai basyirah kabar gembira bagi laki-laki kaum beriman ataupun eh, perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan menggantikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Ibu. Ini jangan ragu, harus yakin apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia di hadapan Allah sebagai bekal bagi kehidupan di akhirat. Dan juga istiqomah Ibu ya. Karena ini dia jalan hak, jalan kebenaran tentunya banyak rintangan di antaranya setan dan iblis tentaranya akan selalu mengganggu kepada orang-orang yang berada di atas kebenaran maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan yang agung kepada orang-orang yang istiqomah di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 tentang keutamaan istiqomah di atas jalan yang hak ibu khususnya dalam mengaji ya, mempelajari dinul Islam maka harus istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 قال Allah taala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا alaihim, خوف عليهم Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka istiqomah di atas itu mereka tetap istiqomah di atas perkataannya itu, di atas jalan hak, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka nanti pada hari kiamat dan mereka tidak pula berduka cita ketika meninggalkan dunia. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ini balasannya Ibu. Ini harus diingat, mereka itulah penghuni-penghuni surga. Siapa? Orang istiqomah di atas dinul Islam, di atas kebenaran, di atas amal soleh maksudnya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ingat Ibu, khalidina fiha. Khalidina fiha. Ini perlu diingat, kekal di dalamnya. Selama-lamanya jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini ya antara dalil sebagai motivasi atau sebagai penyejuk hati kita dalam beramal soleh memang banyak godaan dan rintangan ya di mana setan tidak akan ridho melihat hamba-hamba Allah dia lurus di atas kebenaran maka kita harus istiqomah ya maka rajin berdoa dengan doanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik wahai yang membolak-balikan hati Tetapkanlah hati kami di atas agamamu Wahai yang memalingkan hati Palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu Ini rajin berdoa dengan ini doa ini atau juga atau juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Kemudian juga rajin berdoa Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya Artinya Allah tunjukilah atau perlihatkanlah mana yang benar dan bila kekuatan aku untuk mengikuti kebenaran itu dan tunjukilah mana jalan yang salah yang batil maka jauhkanlah kami dari kebatilan itu nah uh, kita akan lanjutkan ibu ya mengenai tentang kalbus iblis perangkap setan atau tipu daya setan jadi talbis Talbis itu ibu sama dengan gurur ya. Itu tipu daya. Memper tipu dayakan manusia. Jadi iblis laknatullah itu mempunyai tipu daya yang sangat kuat kepada Bani Adam karena mereka sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan ya keturunan Bani Adam sehingga tidak ada yang selamat darinya maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Bani Adam untuk hati-hati terhadap iblis dan tentara syaitan syaitan karena mereka akan membawa manusia ke dalam neraka sa'ir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6 tentang tipu daya setan ya tentang gimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita untuk hati-hati terhadap tipu daya setan karena mereka mengajak kepada neraka sa'ir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6 Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu Aduwa Sesungguhnya setan itu musuh bagimu lihat Ibu ya Maka perlakukanlah ia setan iblis dan tentaranya sebagai musuh innama yad'u hizbahu liyakunu ashabis sa'ir karena sungguhnya setan itu iblis laknatullah itu hanya mengajak golongannya atau mengajak orang-orang yang mengikutinya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir sa'ir itu maknanya artinya yang menyala-nyala neraka yang menyala-nyala Nah ini jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah sudah memperingatkan dalam kitabnya supaya kita berhati-hati kepada tipu daya iblis laknatullah. Kemudian di antara tipu daya iblis laknatullah itu iblis mempunyai langkah-langkah yang halus dalam menyesatkan manusia. Punya langkah-langkah punya perangkap yang bertahap dan halus iblis itu laknatullah tidak sekaligus dalam menyesatkan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 168 tentang langkah-langkah setan ini. Bertahap demi tahap sampai nanti tergelincir manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 168 tentang langkah-langkah setan yang begitu halus yang harus kita waspada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Dan sungguhnya kalian eh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian memerintahkan kepada kalian perbuatan jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini langkah-langkah setan Ibu ya. Jangan kau ikuti kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman dalam surat ini di mana sangat halus. Contohnya ada sebuah kisah ya bagaimana setan menggelincirkan seorang ahli ibadah Ibu ya jadi contoh daripada ayat ini yaitu kisah yang yang Rasulullah SAW kisahkan tentang seorang ahli ibadah dari Bani Israel di mana di sini jadi jalur Ubaid bin Rifa'ah radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini tentang kisah di mana setan dalam mengganggu manusia dengan memberikan tipu daya itu langkah-langkahnya bertahap ibu ya halus sekali sampai akhirnya manusia kufur sudah kufur ditinggalkan oleh setan setan nggak mau bertanggung jawab ini bahayanya tipu daya setan di mana Nabi saw bersabda ibu mengisahkan ada seorang rahim di kalangan Bani Israel setan mengambil seorang gadis dan membuatnya seperti orang tercekik. Ada seorang gadis yang tiba-tiba sakit dibuat oleh setan uh, tercekik ya. Setan juga membisikkan keluarga keluarga gadis itu bahwa obat bagi kesembuhan gadis ini ada di tangan rahim. Rahim itu seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Seorang rahim. Maka gadis itu dibawa ke hadapan rahim bukan tabib tapi rahib ya seorang pendeta. Namun rahib menolak kehadiran gadis itu. Karena keluarganya terus mendesak meminta akhirnya pendeta mau menerimanya rahib tersebut mau menerimanya sehingga gadis itu pun menetap bersama rahib di biara untuk diobati setan datang dan membujuk rahib untuk menyetubuhinya hingga membuat gadis itu hamil. Nah, awalnya kan menolak, tapi digang, di, di, dibisikan, diganggu, akhirnya berani menyetubuhi gadis itu. Dan tujuannya untuk diobati, tapi disetubuhi. Sampai hamil. Kemudian setan mendatangi rahib lagi dan membisikkan, sekarang keluarga gadis ini akan mendatangi kamu. Lebih baik bunuh saja gadis ini. Dan jika keluarganya mendatangimu, katakan saja bahwa dia telah mati maka rahib membunuh gadis itu. Nah, jadi pendeta itu mengikuti bisikan iblis. Udah di udah dicutubuhi, udah hamil, suruh dibunuh, dibunuh. Maka rahib membunuh gadis itu dan menguburnya. Selanjutnya setan mendatangi keluarga sang gadis. Nah ini iblis dan membisikkan ke dalam hati mereka bahwa anak gadis mereka telah hamil. Dalam riwayat sebutkan yang lain dalam kisah yang lain sebutkan mereka hadir apa ah, iblis hadir dalam mimpi keluarganya keluarga si perempuan dan mengatakan bahwasanya saudaranya saudarinya itu sudah meninggal dunia atau anaknya sudah meninggal dunia ya seorang gadis sudah meninggal dunia e, eh, membisikkan dalam hati mereka ke, ke, ke apa, keluarga gadis bahwa anak gadis mereka telah hamil karena perbuatan rahib lalu dia membunuhnya dan menguburnya maka keluarga si gadis mendatangi rahib dan menanyakan keadaan anak gadis mereka. Rahib menjawab, dia telah mati. Lalu mereka menahan Rahib. Setan datangi Rahib dan berkata, Akulah yang telah memukul gadis itu hingga sakit dan membuatnya seperti orang tercekik. Aku pula yang membisikkan hati keluarganya dan mendorongmu untuk berbuat seperti itu. Ya. Jadi yang yang membisikkan keluarganya supaya berobat ke rahib juga iblis Kemudian yang menjadikan uh, gadis itu hamil adalah ya juga iblis. Ya akibat iblis karena itu patuh patuhlah kepadaku. Yang mendorong membunuh gadis itu adalah iblis, mendorong pada rahib dari iblis. Maka iblis mengatakan karena itu patuhlah kepadaku agar engkau dapat selamat. Kalau engkau ingin selamat, maka patuhlah kepadaku. Sujudlah kepadaku dua kali. Nah, iblis mengatakan sujudlah kepadaku dua kali. Jadi iblis ini datang rahib dengan seorang manusia, menjelma seorang manusia. Nah, kemudian suruh sujud dua kali. Maka rahib sujud kepada setan dua kali, kepada iblis itu dua kali. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama thalis syaitani idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka, inni akhafullaha Allah rabbal alamin." Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Nanti dilihat kalau punya kitab tafsir dalam surat Al-Hasyr ayat 16 ada kisah ini. Ini namanya pendeta Barsheso. Ada berapa riwayat? Ada kisahnya, ada yang panjang, ada yang tadi yang simpel, yang ringkas. Jadi ada berapa versi. Ya. Nah, ini ya, dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir atau yang lain itu ada dalam surat Al-Hasyr ayat 16 kisah ini, Bu ya. Maka inilah ya, kejadiannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamasali syaitani id qala lil insani kfur." Seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu, kafir." Falamma kafara qala inni bari'um minka. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah." Ingat Ibu di sini kata-kata iblis, "Inni akhafullah." dan karena sungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul alamin Rabbul alamin Tuhannya sekalian alam lihat di sini kata-kata setan iblis Ibu ini akhafullah saya takut pada Allah karena kata orang yang tidak takut sama Allah lebih kufur daripada iblis iblis mengatakan ini akhafullah rabbal alamin saya takut pada Allah Tuhannya sekalian alam iblis mengakui rububiyah Allah Kata-katanya Rabbal Alamin. Setelah ada orang-orang yang mengingkari Rubiah Allah, tidak mempercayai adanya Tuhan, lebih sesat daripada iblis La'natullah Iblis mengatakan, Ini akhafullah rabbal alamin." Saya takut kepada Allah, Tuhan Tuhannya semesta alam. Naudzubillah kalau ada orang yang tidak takut sama Allah, itu diingatin, itaqillah wahai akhi, wahai ukhti" misalkan ya dia cuek ya nggak mau padahal kalau dikatakan itakilna, maka harus hati ini bergetar takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal alamin ya Rabbnya Tuhan semesta alam nah jadi barang siapa yang mengakui ada orang yang beri rizki ada sesuatu yang uh, sesuatu yang beri rizki selain Allah maka kufur dalam rububiyah syirik dalam rububiyah maksudnya Barang siapa yang mengatakan ada yang memberi manfaat selain Allah, maka dia syirik dalam rububiyah. Barang siapa yang meyakini bahasanya ada yang memberi mudarat selain Allah, maka dia musyrik, syirik dalam rububiyah. Karena hak Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Itulah Rabbul Alamin yang maha menciptakan yang maha memiliki dan merajai dan yang maha mengatur alam semesta itulah Rob jadi kalau bertanya siapa Rob Rob, rabb huwa al-khaliqul al-malik al-mudabbir Rob itu adalah yang bisa menciptakan, yang bisa merajai dan menguasai dan yang bisa mengatur alam semesta. Nah, ini tentang kisah. Jadi setan dalam menggelincirkan manusia itu bertahap. Tahapan demi tahapan, akhirnya tersesat, akhirnya kufur. No, Waliyadzubillah. Hati-hati Ibu ya. Uh, tentang langkah-langkah eh, setan yang sangat halus sekali. Kalau dilihat juga ada kisah yaitu sama pendeta Barseso juga panjang tentang, tentang kisahnya ya jadi beda redaksi tapi sama e, maksud daripada cerita kisah itu kemudian dari Salim bin Abdullah dan ayahnya dia berkata tatkala Nuh alaihissalam ini ada ada kisah ibu e, zaman Nabi Nuh alaihissalam ini dari bukunya Ibnu Ibnu Jauzi Ibu ya dari buku uh, Talbis Iblis dari Salim bin Abdullah radhiyallahu dan ayahnya dia berkata tatkala Nuh alaihissalam sedang naik perahu, beliau melihat laki-laki tua menjelma iblis yang sebenarnya tidak pernah dilihatnya. Nuh alaihissalam bertanya, apa yang mendorongmu masuk ke perahu ini? Orang tua itu menjawab, aku masuk ke sini untuk mengambil hati rekan-rekanmu, hati umat-umatmu, umat Nuh beserta apa, beserta apa namanya rekan-rekanmu ya besertaku dan membiarkan badan mereka besertamu jadi ingin mengambil hati-hatinya umatnya dan membiarkan badannya bersatu Nabi Nuh begitu. Keluarkanlah keluarlah wahai musuh Allah kata Nuh keluarlah. Jadi sudah tahu itu adalah setan. Kata Nuh alaihissalam iblis berkata aku akan merusak manusia dengan lima perkara. Nah, ini katanya. Aku akan merusak manusia dengan lima perkara. Perkataan iblis. Aku akan memberitahukan tiga darinya dan tidak akan memberitahukan dua lainnya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nuh alaihissalam kamu tidak memerlukan yang tiga perkara maka suruhlah iblis memberitahukan yang dua perkara disebutkan yang dua perkara yang tiga enggak apa-apa dengan dikasih tahu jangan minta dikasih tahu maka iblis berkata dengan dua perkara itu aku akan merusak manusia ingat ibu nih kata iblis dengan dua perkara itu iblis akan merusak manusia bani adam dan keduanya tidak akan berdusta yaitu dengki dan tamak ya yaitu dengki dan tamak. Jadi dua itu dua hal yang bisa merusak manusia. Jadi setan akan masuk ke dua pintu itu apa? Dengki dan tamak. Hasad, dengki masuk setan di dalamnya. Kemudian tamak, serakah. Ya, maka masuk ke dalamnya setan. Dengki, hasad dan tamak. Hati-hati ini, Ibu, penyakit hati ini bisa merusak hati dan akhirnya hati kita menjadi tawanan iblis setan kalau sudah masuk ke dalam dengki tamak asad ya makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin atau orang beriman untuk berlindung dari orang-orang yang hasad dalam surat apa Bu Ibu surat apa Al-Falaq ya Qul a'udhu a'udzu birabbil Falak min syarri ma Falak wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad itu dari keburukan orang-orang yang hasad eh, Ibu ya, ini dengki dan hasad ini salah satu alat setan untuk menggelincirkan manusia hati-hati ya ibu biasanya biasanya tapi ini enggak eh, semuanya keumuman dari kaum hawa yang gampang untuk hasad dengki melihat sesuatu yang melebihi dia dalam pakaian ya atau dalam apa tiba-tiba timbul gitu kan ingin menyamainya tidak ridho untuk dilebihkan apa namanya disamai oleh orang yang lain dalam pakaian atau yang lain dalam sepatu, dalam apa? Kadang keumuman, hati-hati. Jadi sifat dengki dan tamak ini tamak dalam urusan dunia. Maka manusia itu kalau dikasih lembah emas, maka akan minta lembah yang berikutnya. Sampai-sampai nanti baru disumpal mulutnya dengan tanah kuburan, maka dia akan berhenti. Tamak, ya rakus, ini sifat daripada iblis dan dengki juga. Karena dengki karena iblis mengatakan karena dengki aku dilaknat. Karena dengki aku dilaknat. Mana perkataannya iblis ketika dia dengki itu dilaknat? Ketika dia mengatakan ya khalaqtani apa ya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Juga kata-kata ara'aita hadzal ladzi karamta alayya. Nah itu dalam surat Al-Isra ayat 62 ini yang menunjukkan dengkinya iblis kepada Adam alaihissalam ibu dengan kata-katanya aroai aroaitaka hadzal ladzi karamta alayya dalam surat Al-Isra ayat 62 terangkanlah kepadaku inilah orang yang engkau muliakan atas diriku terangkanlah kepadaku inikah orangnya kepada Adam yang engkau muliakan atas diriku ini dengki ternyata ada makhluk Allah yang lebih dimuliakan oleh Allah daripada dia mulai dengki di sini makanya nggak mau sujud ya nggak mau nggak mau sujud karena Adam dari tanah dan iblis dari api ya maka dia dengki nah, makanya kata iblis karena dengki itu aku dilaknat dan aku jadikan setan yang terkutuk karena tamak aku memberi kesempatan kepada Adam untuk berada di surga lalu aku dapat menggodanya sehingga dia pun dikeluarkan dari surga tamak iblis, sifat iblis di antaranya ketika Adam dibiarkan di surga, dia enggak ridho. Kemudian ingin Adam juga dikeluarkan dari surga, ya, akhirnya dikeluarkan. Kalau iblis dikeluarkan dari surga itu dilaknat, Ibu. Ya, dan dikeluarkan itu dengan kemurkaan dan dengan uh, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis bedanya. Ya. Jadi diusir dari surga kemudian dilaknat, kemudian dibenci. Kalau Adam tidak, ketika Adam diturunkan itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Kemudian juga tidak dibenci oleh Allah ketika diturunkan dari surga karena itu sudah ketetapan ilahi. Dan akhirnya Adam bertobat dan suruh mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya ketika dia bersalah ya memakan buah larangan di surga. Nah ini tentang senjata harus ingat ingat bu ya. Senjatanya iblis untuk apa, menggelincirkan atau menyesatkan manusia dari jalan yang lurus dengan dengki dan tamak. Dengki kepada orang dan tamak. Hasad ya. Dan riwayat yang sama bahwa dia berkata, Iblis bertemu Musa alaihissalam. Ya di sini adalah riwayat ya tentang yaitu Salim bin Abdullah berkata, Iblis bertemu Musa alaihissalam seraya berkata, "Wahai Musa, engkaulah orang yang telah dipilih Allah untuk membawa risalahnya dan berbicara denganmu dengan suatu pembicaraan. Sedangkan aku adalah yang diciptakan Allah. Aku berdosa dan aku ingin bertobat. Karena itu mintalah syafaat kepada Rabbku agar dia mengampuniku. Maka Musa berdoa kepada Allah, kemudian dikatakan kepada beliau bahwa Musa wahai Musa kepada Musa, wahai Musa kamu telah memenuhi kebutu eh, apa, kebutuhanmu. Maka Musa berdoa kepada Allah, kemudian dikatakan kepada beliau, kepada Musa maksudnya, wahai Musa kamu telah memenuhi kebutuhanmu. Selanjutnya Musa bertemu iblis dan berkata kepadanya, "Engkau telah diperintahkan untuk bersujud ke kuburan Adam." setelah itu dosamu akan diampuni. Namun iblis merasa sombong dan marah lalu berkata, aku tidak akan sujud kepadanya selagi masih hidup. Lalu apakah aku akan sujud kepadanya selagi sudah mati? Lalu dia berkata lagi, Hai Musa, engkau mempunyai hak atas diriku, karena engkau telah meminta syafaat bagiku pada rohmu. Maka ingatlah aku pada tiga hal. Saya aku tidak akan membuat kerusakan karenanya. Ingatlah aku tatkala engkau marah aku adalah bara dalam hatimu dan mataku ada di dalam matamu. Intinya orang yang marah itu dipermainkan oleh setan dan iblis. Hati-hati di antara jurus atau e, perangkap setan adalah membuat orang suka marah. Maka berkatalah Ibnu Al-Mu'aqqal dalam sebuah asar, aku pernah mendengar Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in Berkata seorang rahib bertanya kepada setan yang muncul di hadapannya dengan seorang eh, laki-laki uh, manusia, "Sifat anak keturunan Adam macam apa yang kalian mudah membantunya?" Ya, seorang rahib bertanya kepada seorang setan yang menjelma, "Sifat anak keturunan Adam macam apakah yang lebih mudah apa uh, dipermainkan oleh kamu?" Maka iblis menjawab, "Marah." Yang suka marah, sebab jika seorang marah, maka kami bisa membolak-balik membolak-balikan hatinya sebagaimana anak kecil yang membolak balikan bola. Nah, hati-hati. Di antara tipu daya setan adalah dengan banyak marah kepada seorang. Nah, itu pintunya. Kata setan, ya jika seorang itu marah, maka kami bisa membolak-balikan hatinya sebagaimana anak kecil yang membolak-balikan bola. Maka kalau sudah marah sudah ya itu dari setan ibu hati-hati karena ada petunjuk dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim apabila kalian marah maka ucap ucapkanlah isti'adah a'udhu billahi minasyaitani rajim kalau lagi marah maka saya akan reda karena karena marah dari setan kalau masih juga maka cepat berwudu ya cepat berwudu karena marah dari setan setan dari api maka api akan lenyap dengan air. Kalau lagi marah, cepat berwudu ibu. Ya. Kemudian kalau mas kalau lagi marah eh, marahnya ketika berdiri maka duduk. Kalau lagi berdiri maka lagi duduk. Kalau duduk masih marah kemudian terlentang tidur. Ya, ini saya akan reda marahnya itu. Ini petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama istiada. Karena dari setan ibu hati-hati. Ini setan masuk pintu ini kerusakan marah luar biasa ibu ya bisa terjadi eh, talak ya talak suami istri akhirnya penyesalan bisa terjadi oh, menyakiti orang memukul orang melempar barang merusak barang dan yang lainnya jadi pertama isti'adat ya ini dari setan hati-hati jadi setan suka kalau orang lagi marah itu masuk ya ke dalam hatinya membolak-balikan hatinya sehingga seperti anak kecil yang memainkan bola Kemudian Hasan bin Soleh seorang tabi'in mengatakan, aku pernah mendengar setan berkata kepada wanita, ya ini asar ya, engkau adalah separuh pasukanku, engkau adalah anak panah yang kuluncurkan dan aku tidak pernah salah sasarannya. Engkau adalah penyimpan rahasiaku dan engkau adalah apa utusanku jika aku membutuhkan. Ini seorang Hasan, seorang orang soleh Hasan bin Soleh. Kalau tapi banyak mendapatkan karomah ibu ya diantaranya setan hadir dengan ber, uh, e, ber, apa, berubah menjadi seorang manusia terjadi karena ya karena Umar pernah dia juga berkelahi dengan setan yang setannya berubah seorang manusia tentunya kemudian dia berkelahi kemudian gulat kan sampai kalah berapa kali makanya Rasul mengatakan apabila setan berjalan di satu gang maka Umar tidak eh, maka Umar berjalan di satu gang maka setan akan berjalan ke gang yang lain, ke jalan yang lain, tidak mau berseberangan dengan atau tidak mau ber, bertemu dengan Umar. Takut di setan. Pernah diriwayat Umar pernah berkelahi beberapa kali dan kalah setan itu. Tentunya menjelma seorang manusia. Kemudian juga Ubay bin Kaab dalam kisahnya pernah dia menjaga pintu apa pintu apa namanya Baitul Mal di mana datanglah setan yang itu, tadi diambil tangannya ternyata seperti tangan anjing ini hadisnya sahih ya dalam kitab Bukhari ketika pegang mirip tangannya anjing maka Ubay bin Ka'ab mengatakan ini enggak rupa setan eh ini rupa jin iya ada yang lebih buruk dari ini kata jin itu ya jadi kalau si jin berubah menjadi seorang manusia atau dengan berubah dengan makhluk yang lain itu bisa kelihatan bisa kelihatan oleh kita tapi kalau tidak berubah maka tidak bisa kelihatan oleh panca indera Nah ini tentang kisah di mana seorang uh, eh, soleh, seorang khas apa seorang tabi namanya Hasan bin Soleh pernah mendengar dia ucapan uh, setan tentunya berubah menjadi seorang manusia sekali lagi bu ya dipahami engkau adalah separuh pasukanku jadi pasukannya setan adalah wanita karena uh, gampang menggelincirkan orang nah, dengan wanita itulah bani Israel kalah dalam peperangan bu kemudian dengan wanita itulah Nabi Nabi Yahya dipenggal lahirnya tapi ibu kisahnya itu kan oleh seorang pelacur yang dimana raja waktu itu dia menginginkan seorang pelacur yang cantik dan seorang pelacur itu dia nggak senang sama Nabi Yahya alaihissalam kisahnya masyur ibu ya ini bukan kisah tapi kisah benar tentang kisah Nabi Yahya kemudian si raja itu ingin menikahi pelacur itu yang cantik cuma cantik sekali maka kata pelacur itu aku mau menikahinya asalkan maharnya kepalanya Yahya kepalanya Yahya maka ditangkaplah Yahya alaihissalam dalam usia yang masih muda waktu itu kan 30 tahun maka dipenggal lehernya ya dipenggal lehernya oleh raja itu kan Nabi Yahya yang termasuk syahid ya, dia meninggal dibunuh oleh raja kemudian dibawalah ke pelacur itu kepalanya dan mengatakan inilah maharnya Nah, itu kisahnya. Jadi ayahnya dibunuh gara-gara seorang pelacur yang minta mahar kepada seorang raja dengan kepala Yahya. Nah, ini diantaranya. Ini banyak kerusakan diakibatkan oleh seorang perempuan. Tentunya perempuan di sini adalah yang tidak di atas dinul Islam, tidak di atas manhaj yang lurus, ya. Allah alam bisawab. Kemudian di sini tentang asar lagi dari Abdul Abdurrahman bin Ziyad ya. Dia mengatakan tentang Musa bertemu dengan iblis, kemudian mengatakan kuperingatkan kepadamu tentang tiga perkara. Pertama, janganlah sekali-kali engkau berpelawat dengan wanita yang tidak halal baginya. Nah, ini diantaranya eh, tipu daya iblis Ibu ya, yang diantara langkah-langkah setan yaitu membiarkan seseorang berkholawat dengan yang bukan mahramnya. Ini hati-hati ini dari syaitan. Dari Sa'id bin Musayyib yang mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia tidak merasa aman dari gangguan iblis yang merusaknya melalui melalui perantara seorang wanita. Maka dia, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda yang artinya janganlah seorang itu berkhalawat dengan perempuan karena yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan bersamanya. Nah, hati-hati ya berkhalawat berduaan dengan seorang yang bukan mahramnya maka ini adalah tipu daya iblis langkah-langkah iblis laknatullah maka di sini ada ada asar tentang pertemuan Musa dengan seorang eh, dengan iblis dia mengatakan Kuperintah, aku peringatkan kepadamu Musa tentang tiga perkara. Pertama, janganlah sekali kali engkau berkelawat dengan wanita yang tidak halal bagimu. Karena selagi seorang lelaki ber, ber, berhalawat berduaan dengan wanita yang tidak halal baginya, maka aku menjadi rekannya satu-satunya hingga aku membujuknya untuk berhubungan dengan wanita itu. Kedua, janganlah engkau berjanji kepada Allah melainkan engkau harus memenuhi janji itu. Janji di sini nazar. Nazar. Kalau nazar harus segera segera di apa namanya? dilaksanakan. Sebab setiap kali seorang berjanji kepada Allah, contohnya berjanji kepada Allah kalau saya nanti anak saya lulus ujian kuliah saya akan menyembelih sembelihan. Nah, ini namanya nazar, wajib. Ya, karena setan mengatakan di sini, sebab setiap kali seorang berjanji kepada Allah maka aku aku menjadi rekannya satu-satunya hingga aku menjadi penghalang antara dirinya dan janjinya. Ketiga, sekali-kali janganlah berniat mengeluarkan sodakoh, melainkan engkau harus langsung mengeluarkannya. Sebab setiap kali seorang berniat mengeluarkan sodakoh dan dia tidak segera mengeluarkannya, maka aku menjadi rekannya satu-satunya hingga aku menjadi penghalang antara dirinya dan hendaklah dan kehendak untuk bersodakoh. Kalau udah ada keinginan untuk sodako, laksanakan ibu. Jangan ditunda. Nanti setan datang menghalanginya. Gak jadi. Ya, gak jadi. Eh, hati-hati uh, kalau udah niat siapa pengen sodako, pengen bangun masjid, uh, bantu masjid, bantu yayasan, ya, bersegera keluarkan. Kalau enggak nanti setan datang akhirnya sayang pada harta itu untuk beli ini, beli itu hanya gak jadi. Kayak tiga hal itu, ya. Allah alam. Bismillah. Kemudian juga ada asar lagi ya dari Abdurrahman bin Ziyad. Seorang tabi'in yang mengatakan dari Musa dia berkata, "Jika iblis menyebarkan para prajuritnya ke bumi, maka dia berkata, siapa yang bisa menyesatkan orang muslim, maka di kepalanya akan di, di, di, dipakaikan mahkota." Jadi iblis memanggil prajuritnya syaitan dan dia mengatakan siapa yang bisa menyesatkan orang seorang muslim, maka di kepalanya akan diletakkan mahkota. Di antara prajurit itu, ya setan, ada yang melaporkan hasil usahanya. Aku bisa mengganggu fulan sehingga dia mencerai istrinya. Maka dijawab, toh dia bisa menikah lagi. Yang lain melapor, aku dapat mengganggu fulan sehingga dia durhaka. Toh dia bisa berbuat kebajikan lagi, sebertobat. Yang lain melapor, aku dapat mengganggu mengganggu si fulan sehingga dia berzina. Maka dijawab bagus katanya. Ya bagus, ini berzina, bagus. Yang lain melapor, Setan, aku dapat mengganggu fulan sehingga dia minum khamar. Bagus katanya. Berzina, khamar bagus. Yang lain lapor, aku dapat mengganggu si fulan, mengganggu sehingga dia membunuh. Maka dia bilang, bagus, bagus. Anda pakaikan mahkota kepadanya ya. Jadi membunuh, minum khamar, berzina itu dosa yang besar. Ini langkah-langkah setan di mana apa dalam menggelincirkan manusia adalah jalan yang lurus ya. Hati-hati tentang kholawat ibu ya, karena jangan menerima tamu tamu laki-laki di rumah tanpa ada suami kita, ya tanpa ada suami kita itu nggak boleh. Kalau nggak ada suami kita maka ditolak tamu itu, meskipun ada bersama istrinya, kalau bisa jangan disuruh masuk, tapi tunggu di luar suaminya. Yang disuruh masuk istrinya, suami di luar nunggu ada fitnah nantinya itu lebih bagus meskipun sama sama istrinya ya masuk kecuali di sana banyak apa namanya eh, orang-orang di sana untuk pengajian seperti kita ya, contohnya ya nah jadi ini hati-hati kalau ada tamu atau juga uh, apa namanya di bonceng misalkan di jalan seorang yang pakai motor atau pakai mobil hanya kayak berbuat baik untuk kasih numpangan memberi tumpangan nggak boleh ya dibonceng oleh orang bukan yang meskipun di mobil itu nggak boleh ya haram hukumnya sama dengan berkholawat berkholawat itu beberapa beberapa hukum kata para pertama berkholawat langsung secara fisik di tempat tertentu atau di mobil berduaan dengan sopir atau ibu yang nyetir ada laki-laki di belakang yang bukan mahramnya ataupun juga nelpon nelpon berbicara itu juga khalawat ataupun di Facebook ngobrol dengan laki-laki berdua itu juga khalawat ya para ulama ataupun SMS pada seorang yang bukan mahramnya ya yang bukan mahramnya tapi dengan niat untuk kebatilan bukan untuk uh, yang ada ada syaratnya kalau SMS untuk apa kalau niat untuk kebaikan itu nggak apa-apa tapi kalau niatnya untuk hal yang lain syahwat ini dilarang kata Syekh Fauzan meskipun dengan risalah dengan surat Facebook dengan chatting chattingan berduaan jarak jauh itu juga khalawat ya hati-hati ini ada yang eh, istihadnya seorang ulama zaman sekarang dikatakan bukan juga khalawat di suatu ruangan. Jadi bisa di mobil berduaan atau melepon berduaan atau chattingan berduaan ya atau yang lainnya. Ataupun di Facebook berduaan terus ngobrol ya itu sama dengan falawat yang bukan mahramnya atau hindari untuk mendakwahi orang laki-laki hindari nggak usah biarin aja yang bagian laki-laki dakwah ibu bagian ibu-ibunya soalnya hati-hati tentang langkah-langkah setan. Niatnya saya kan baik untuk mendawahi, iya, tapi lama-lama setan tuh ber, bermain di sana. Ya, akhirnya terseret ya ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Allah alam eh, bisawab. Kemudian di sini disebutkan dari asar yaitu Al-Mukhallad bin Husain dia berkata ibu tentang langkah setan dalam menipu manusia dalam memberi tipu daya. Tidaklah Allah memerintahkan hamba kepada sesuatu melainkan iblis menghambatnya dengan dua perkara. Nih. Tidaklah Allah memerintahkan hamba kepada sesuatu, merintahkan untuk berbuat sesuatu ya dalam beramal, melainkan iblis menghambatnya, menghalanginya dengan dua perkara. Dan dia tidak peduli dengan yang mana dia akan berhasil mempengaruhi hamba itu entah dengan sikap yang berlebih-lebihan gulu. ini yang pertama yaitu gulu berlebih-lebihan. Yang kedua itu sikap remeh yaitu tafrid. Remeh, meremehkan. Ya, contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang untuk uh, berzikir. Ya, ada yang dia diganggu oleh setan supaya lalai, gak usah berzikir. Maka sedikit sekali berzikir. Sedikit sekali berzikir. Malah dia berzikir sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gulu, berlebihan dalam berzikir. Akhirnya apa? Dia menentukan hitungan zikirnya. Kemudian tata cara zikirnya juga tidak sesuai dengan cara Nabi. apa zikir jama'i, berjamaah ataupun juga dengan lapar lapar yang tidak pernah contohkan Nabi ini gulu. Ya gulu berlebihan ya dengan lafadznya Allah Allah itu nggak boleh atau dengan berkumpul dengan satu suara itu juga nggak boleh masuk bidah ke dalamnya perkara yang tidak pernah contohkan Nabi ya ya akhirnya kemudian dengan hitungan dengan zikir seribu kali kemudian dengan goyang-goyang kepala yang lainnya akhirnya gulu akhirnya juga setan bermain di dalamnya ya dia berzikir tapi tidak sesuai dengan contoh, contoh Nabi SAW maka tertolak kalau Rasulullah SAW Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal dan amalan tidak pernah kami contohkan, maka amalan tersebut adalah tertolak, mardud. Ya, ada orang juga yang remeh. Ada orang yang remeh, Ibu, tidak mau berzikir atau sedikit sekali berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga adalah orang yang terkena tipu daya iblis laknatullah. Ya, sedikit sekali berzikir maka tidak juga berzikir sama sekali dia berzikir dalam setiap harinya ya untuk zikir habis sholat juga dia berat apalagi zikir setiap harinya dengan tasbih atau yang lainnya ya dan ingat orang-orang munafik itu adalah mereka yang sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu ya. dia adalah sifat munafik Ibu, dia sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 142. Lihat di sini. Di antara sifat orang munafik, dia sedikit berzikir. Dia tidak berzikir, bukannya tidak berzikir, tapi sedikit sekali mengingat Allah. Mengingat Allah tapi sedikit. Hati-hati. Kalau orang beriman itu sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 142 tentang sifat orang munafik yang sedikit sekali mengingat Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau menipu Allah padahal yang memberi tipu daya kepada Allah padahal ialah yang diberi tipu daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu apabila mereka berdiri untuk salat wa idza qamu ila salat yaqamu kusala. Apabila mereka hendak berdiri untuk salat maka dia dalam keadaan malas ya malas kalau berdoa yura'unan nasa walayat la Allah illa qalila dan mereka bermaksud dengan surat itu pingin ria pingin ria ya udah malas juga ria wala Allah illa qalila dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali nah hati-hati ya ini tipu daya iblis meremehkan zikir hati-hati Bu ya Ah, jadi di antara sifat munafik wala Allah illa qalila dan tidak mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Perbanyak zikir Ibu ya. Zikir pagi dan petang. Minimalnya subhanallah wa bihamdihi 100 di pagi hari. 100 di petang hari apa eh, maksudnya di sore hari. Sehabis subuh ya sampai surut, sehabis asar sampai terbenam matahari. Ucapin subhanallah wa bihamdihi. Ibu ya, Kemudian di luar itu juga mengucapkan ada itu hadisnya eh, hadisnya eh, apa sahih di antaranya barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun se sepenuh bui yang ada di lautan, sepenuh busa yang ada di lautan. Ya Bu ya. Jadi perbanyak zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk, tidak termasuk orang-orang munafik. Ya orang-orang orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu lidahnya basah dengan zikir berjalan uh, apa yang mudah yang mudah zikirnya jangan terlalu banyak banyak maksudnya ter jangan terlalu banyak lafadznya cukup aja subhanallah wa bihamdi atau juga uh, eh, astagfirullah ya atau juga la ilaha illallah ya itu yang lainnya nah hati-hati ini juga ada yang bulu ya bulu dalam berzikir akhirnya dia kebablasan ya dia tadi dengan caranya yang tidak sesuai dengan contoh Nabi kemudian dengan hitungannya dengan yang lainnya Nah, jadi intinya di sini iblis ya menghalangi manusia, menghalangi kaum mukminin tatkala diperintahkan sebuah perintah dengan dua. Yang pertama gulu, berlebihan dalam ibadah. Yang kedua itu meremehkan, meremehkan dalam ibadah. Contohnya tadi zikir ya contohnya yang lain atau baca Quran. Ya, baca Quran. Ada yang gulu dalam baca Quran ada yang meremehkan hati-hati yang yang benar adalah di, di pertengahan di antara keduanya ya pertengahan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dalam sebuah keterangan ibu ya di sini sebutkan bahwasanya setiap manusia disertai satu setan korin dan satu malaikat jadi dua dan ada korin dari kalangan setan yaitu dari golongan jin dari Urwah bin Azubair. ini setiap orang ada ibu ya disertai korin satu orang dari kalangan jin yang membisikkan kejelekan dan kejahatan dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah istri Nabi SAW memberi memberitahukan kepadanya suatu malam Nabi SAW keluar dari tempat tinggalku Siapa ini yang menceritakan? Aisyah. Jadi suatu malam tatkala Nabi di di kamarnya Aisyah, tiba-tiba di tengah malam Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar tanpa pamitan kepada Aisyah, lagi tidur berdua tempat tidur. Sehingga membuatku cemburu kepada beliau. Kenapa cemburu, Ibu? Karena disangkanya mau ke kamar atau ke rumahnya istri yang lain tengah malam itu. Maka beliau cemburu akhirnya apa? Lalu beliau kembali dan tahu apa yang dilakukan dilakukan apa Rasulullah SAW. Jadi dalam kisahnya itu panjang di sini itu Aisyah membututi Nabi. Nabi keluar ikut keluar. Terus ternyata Nabi itu ke kuburan Baki berdoa di sana. Aisyah kan cemburu disangkanya mau ke tempat istrinya yang lain. Kemudian tatkala Rasulullah SAW mengetahui bahwa Aisyah mengikutinya dari belakang, maka beliau bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu? Aku berkata, bagaimana aku tidak cemburu jika melihat engkau seperti itu? Rupanya, Qad ja'aki syaitan. Nah, rupanya engkau telah didatangi setan. Ini kisahnya ya. Rupanya engkau telah didatangi setan. Sabda beliau, Aku bertanya, Aisyah, wahai Rasulullah, apakah ada setan yang bersertaku? Wahai Rasulullah, apakah ada setan yang bersertaku? Benar, naam kata Rasulullah. Beliau menjawab benar. Apakah setan juga menyertai setiap orang? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Benar, jawab beliau. Apakah ia bersertamu pula? Apakah ada setan yang berserta kamu? Rasul mengatakan, "Na'am, benar." Walakinna Rabbi azza wa jalla a'anani alaihi hatta aslam. Benar kata Rasulullah, setan juga ada bersertaku. tapi apa? tetapi Robku Allah menolongku dalam menghadapinya sehingga aku bisa selamat ada yang mengatakan sehingga bisa selamat dari godaan setan itu dari kor ini ada yang mengatakan dalam riwayat lain sehingga setan itu ditundukkan oleh Allah jadi tunduk kepada Rasulullah akhirnya menjadi seorang muslim ya jadi seorang muslim dari riwayat lain ya nah, intinya setiap orang itu ada korin hati-hati ya sampai Nabi juga ada korinnya dari kalangan syaitan tapi sudah ditunduk oleh Allah. Tidak tidak pernah menyuruh kepada keburukan. Sudah tundukan. Ada riwayat lain dalam riwayat Muslim itu sudah masuk Islam. Aslam di sini masuk Islam. Ada yang lain. Allah yang Allah alam yang penting bahwasanya setan tersebut korinnya Nabi itu sudah tunduk ya kepada Rasulullah SAW. Kalau kepada yang lain enggak tetap dia. Dari bermaksud ia berkata, tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan diwakilkan pendamping dari jin dan pendampingnya dari malaikat. Nah ini, dia dari riwayat juga Imam Muslim. Tidaklah seorang itu dilahirkan ibu kecuali Allah berikan pendamping dua, satu kalangan jin yaitu syaitan, yang satu kalangan malaikat. Orang, -orang bertanya, begitu pula diri engkau wahai Rasulullah. Orang bertanya kepada Rasulullah, maka beliau menjawab, Benar, iya. Walakin Allah Azza wa Jalla a'anani alaihi fala ya'muruni illa bihaq. Benar, tetapi Allah menolongku untuk menghadapinya, menghadapi setan itu jadi dia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Jadi sudah ditundukkan. Ya, korinnya Nabi SAW sudah ditundukkan oleh Allah sehingga tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Kecuali, kalau kita tetap, makanya kadang kita ada perang di dalam hati kan, ini ya, suruh melawan keburukan, ini dari setan, hati-hati ya isti'adah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada bisikan kebaikan ya mau berangkat ngaji kan ah jangan ngaji lah kan sudah kemarin hari Rabu sudah hari kemarin hari Senin capek udah aja kemudian datang lagi bisikan ah enggak saya mau cari pahala cari pahala cari keridhaan Allah ya ibadah datang dari malaikat bisikan itu dari setan janganlah udah capek udah aja di rumah ya udah aja di rumah atau kegiatan yang lain eh, itu dari syaitan syaitan jadi menghalangi untuk berbuat kebaikan jadi intinya setiap orang itu ada korin ibu ya dua orang korin satu dari kalangan jin yaitu syaitan dan satu dari kalangan malaikat satu dari kalangan malaikat Nah, tentang korin itu, ibu bisa dilihat dalam surat Qaf ayat 27 tentang adanya korin. Ibu ya, tentang adanya korin itu lihat dalam surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang korin dari kalangan jin, syaitin Lihat dalam surat Qaf ayat 27. Qala qarinuhu rabbana Qala qarinuhu rabbana ma abghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya, maka berkata qarin, qarinnya dari kalangan setan, dari kalangan uh, jin ya, pada waktu hari kiamat. Rabbana ma abghaitu Tuhanku atau Tuhan kami tidaklah aku menyesatkannya. Tidak aku tidak aku tidak menyesatkan mereka, tidak menyesatkan dia ya walakin kana fi dhalalin ba'id tetapi dialah ya berada di dalam kesesatan yang jauh Nah, jadi ketika itu kan disalahkan Korin juga di hadapan nanti hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Maka Korin membantahnya wa qala qarinuhu. Korin di sini adalah itu yang mendampingi manusia dari kalangan jin yaitu syaitan. Ya, dalam surat Qaf ayat 27. Karena di sana ayat 28 juga diteruskan tentang ya firman Allah, "Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id." Janganlah kalian berdua berdebat di hadapan kata Allah Subhanahu wa taala, saling menyalahkan antara kita dengan korin kita. Ya, ke Allah ya uh, apa namanya membantah mereka berdua ya. Allah alam bisawab. Nah, intinya itu. Jadi ada korin Makanya tentang seseorang yang meninggal dunia kemudian tiba-tiba ada yang gentayangan Bu ya seperti orang yang meninggal dunia itu entah itu tabrakan ya entah itu apa tiba-tiba ada orang bisa melihatnya lagi misalkan lagi duduk di tempat dia tabrakan jangan percaya itu bisa jadi setan itu korinya, yang dia tahu persis dari sejak lahir sampai dia udah besar sampai dia celaka itu korinya mendampinginya kan tahu jadi sifatnya tahu bagaimana dia duduk, bagaimana nah itu tipu daya iblis setan ya untuk menghancurkan akidah seorang manusia. Akhirnya dia percaya bahwasanya orang-orang meninggal dunia itu bisa kembali hadir gentayangan dan tidak ada dalam itu tahayul itu kurafat. Ya, orang tidak ada akidah dalam Islam. Orang yang mati itu semuanya tidak akan keluar dari kuburan sampai hari kiamat. Ya, mereka berkumpul dalam barzah dan akan dibangkitkan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 tentang keadaan orang mati itu dalam kubur semua dalam barzah tidak akan satupun bisa keluar kecuali nanti pada hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza jaa ahaduhumul maut hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un buka surat al-mu'minun ayat 99 sampai apabila datang kepada mereka kematian qala rabbirji'u maka mereka mengatakan ya Allah kembalikan aku ke dunia la'alli a'malu sholihan ma taraktu ya ya kami akan ya apa namanya melakukan amal soleh yang telah kami tinggalkan ketika di dunia kalla tidak sekali-kali kata Allah kalla tidak innaha kalimatun huwa qailuha itu hanyalah sebuah kalimat yang diucapkannya ya wami mi waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun dan di belakang mereka itu ada barzah dinding yang ya, tidak akan apa barzah ya, ada dinding sampai mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, jadi ini dalil di mana tidak benar adanya gentayangan, adanya apa ruh ya, adanya manusia bisa bangkit dari kubur itu kebohongan besar. Itu merusak akidah. Ya, tidak benar. Jadi intinya yang yang ada itu apa korinnya korinnya setan ya eh, yang ada menampakkan di rumah orang meninggal dunia oh ada dia di sana oh ya atau yang lainnya kalau lihat di internet kan macam-macam ada kisah siapa itu Michael Jackson katanya ya oh gentayangan itu setan ya, ya setan semuanya nggak ada orang bisa kembali ke dunia jika seandainya ada orang yang bisa kembali ke dunia siapa yang lebih berhak untuk kembali ke dunia ibu siapa ibu ibu Siapa yang bisa jika ya seandainya Allah mengizinkan orang kembali ke dunia sudah meninggal, siapa yang berhak untuk kembali? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalilullah kekasih Allah tentu akan diizinkan untuk kembali, tapi tidak. Rasul juga tidak. Nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan. Ya, seandainya ada orang untuk bisa untuk kembali lagi ke dunia maka para nabi yang lebih berhak khususnya Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sampai dekat dengan Allah tapi tidak Nabi selamanya nih ya di eh, alam barzah sampai hari kebangkitan nah intinya ini ya tentang adanya korin bahwasanya setiap orang itu didampingi oleh seorang korin dari kalangan setan yang mengajak kepada keburukan dan korin dari kalangan malaikat yang mengajak kepada kebaikan. Allah alam. So, uh, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada ditanyakan? iblis itu memiliki nama dan golongan sepertinya makhluk Allah yang lain ya. Iblis laknatullah dalam riwayat Ibu Katsir Bu ya, tafsirnya itu namanya adalah Azajil. Azajil ya namanya. Tapi para, para ulama berbeda pendapat juga tentang namanya iblis sebelumnya itu, sebelum jadi iblis ada namanya ada yang mengatakan yang masyur itu azajil seorang jadi golongan jin ya dari golongan jin jadi golongan-golongan apa namanya e, iblis itu dari golongan jin jelas dalam surat al-kahfi ya ayat berapa ibu bahwasanya jin itu ah, iblis itu adalah dari golongan jin dalam surat Al-Kahfi ayat 50 ya Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam sajadu illa iblis kana minal jin Maka tatkala kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam maka sujudlah semuanya kecuali iblis karena minal jin dan dia adalah dari golongan jin Bapak an amri robihim maka iblis fasik berbuat fasik berbuat durhaka terhadap perintah dari Tuhannya yang jadi kufur dia. Jadi ya namanya di kitab Syekh Mukathir itu adalah azajil. Kemudian ada yang mengatakan dengan nama yang lain, saya lupa Allah alam. Kemudian golongan dan golongan sepertinya apa dan golongannya? Iya golongan iblis ta'atullah ya adalah dari golongan jin yang yang sesat yang yang yang, yang kafir. Sedangkan kalau golongan di golongan manusia adalah seluruh orang-orang kafir itu adalah golongan iblis. Ya, orang Kristen, Hindu, Buddha itu adalah golongan iblis Yahudi. Semuanya adalah golongan iblis. Saya mau bertanya apakah adakah secara khusus ada menengok teman yang baru melahirkan untuk bayi yang baru lahir dan apakah ini ada contoh sebelumnya apabila di antara kami ibu uh, kami membaca doa untuk bayi yang baru lahir tersebut dipimpin oleh seorang di antara kami. Gak benar kalau dipimpin jadi kalau ada orang ah, bayi lahir ya kita nengok kemudian bayinya kita gendong, kita kita kecup keningnya, kepalanya, kemudian kita doakan. Barakallahu fi bil marfu ya terus ada doanya kan panjang atau apa uh, barakallahu fi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada doanya khusus kan doakan keberkahan kalau nggak bisa bahasa Arabnya doakan dengan kebaikan ya Allah semoga menjadi anak yang soleh semoga berkah ya semoga jadi anak yang baik taat pada Allah pada Rasul pada orang tua begitu kalau dengan lirih ya ya Allah jadikanlah anak ini anak yang soleh anak yang taat kepadamu taat kepada Rasulnya taat taat kepada ya, kepada kedua orang tuanya jadi ya nggak ada tapi ya, atau berdoa di, ber, apa dipimpin nggak boleh nggak nggak ada doa dipimpin nggak ada jadi sendiri sendiri dia gendong anaknya dia kecup kepalanya kemudian doakan ya Allah jadikanlah anak ini anak yang soleh ya yang itu ada doa yang khusus kan atau saya kadang kurang apa ya kalau pas ini barakallahu fil marhub ya kemudian ada yang hafal Bu Bapak eh, balagha ya sampai selesai ada doanya kan doa itu bukan dari nabi tapi asar doa itu dari asar seorang sahabat atau tabiin Said bin Sayyid ya kalau nggak bisa dengan Indonesia saja atau bahasa Sunda Indonesia bahasa Jawa ya yang dimana mengandung doa di dalamnya tidak dipimpin oleh seorang enggak ya nggak dipimpin ya jangan jangan memimpin doa kecuali kalau pimpin doa itu ketika kapan ketika jumatan ketika id ya doa dipimpin itu selain itu nggak ada doa doa dipimpin ketika istisqo itu doa dipimpin ketika uh, ya nggak ada lagi istisqo jumatan ya habis sholat nggak dipimpin juga doanya sendiri sendiri ini berdoa sendiri lebih kalau doa sendiri itu lebih khusyuk lebih ikhlas ibu ya doa sendiri lebih khusus lebih ikhlas daripada dipimpin bisa jadi nanti dia doa doanya ditambah-tambah panjang supaya dikatakan dia alim dikatakan dia eh, doanya hebat akhirnya ria enggak doanya enggak dikabulkan jadi lebih sen bagus sendiri sendiri dilirihkan dipelankan ya itu jadi kalau nengok bayi bayinya disamperin kemudian doakan bayinya digendong dikecup kepalanya doakan ya Apakah meninggalkan bidah adalah termasuk akhlakul karimah? Iya. Meninggalkan meninggalkan bidah itu adalah akhlak yang bagus. Itu adalah uh, manhaj para nabi. Karena nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Hadis yang sahih. Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian perkara yang baru fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena setiap yang baru adalah bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah itu adalah sesat dalam riwayat yang lain Abu Dawud wa kulla dhalatin finnar dan setiap kesesatan itu di neraka dan bid'ah kata Sufyan As-Sauri adalah lebih dicintai daripada iblis ibu ingat ibu ya ini ulama besar ada seorang ulama namanya Sufyan Al-Atsauri Ibnu Sufyan mengatakan sungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat sekarang ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa bidah ya, ustadz itu lebih hebat mana daripada Sufyan Sauri seorang besar ulama besar seorang yang zuhud ahli ibadah ada usaha seorang ustadz ya nggak apa-apa bidah kan hasanah nggak ada bidah hasanah seluruh bidah itu sesat siapa yang mengatakan sesat itu kita jangan mengatakan keras atau enggak kalau kita mengatakan keras Rasul juga keras dong Rasul mengatakan wakulu bidah tinggal lah wakulu bidah tinggal sudah selesai Ah, jadi kalau ada yang mengatakan ke orang itu ustaz itu bidah-bidah terus loh. Rasul mengatakan bidah. Siapa yang keras? Atau Rasul apa ustaz itu? Rasul ustaz itu mengikuti uh, Rasul. Ya, kalau bilang keras berarti itu tidak tahu ada Rasul Rasulullah. Rasul mengatakan wa kullu bidatin dhalalah selesai. Selain yang bidah itu sesat. Wa kullu bidatin wa kullu dhalatin finnar yang sesat neraka sudah. Nah, jadi Rasul yang langsung mengatakan dan menjauhinya adalah kebaikan Ibu ingat ya, Sofan Aswari mengatakan bidah itu bidah ini dalam masalah agama ingat Bu jangan ada yang nggak nggak tahu. Kok kalau bidah terus kalau pesawat bidah, mobil bidah itu nggak tahu nggak tahu tentang bidah itu bukan masalah agama itu namanya mual sholah al mursalah jadi perantara untuk kebaikan itu di, dibolehkan adanya tentang uh, buku adanya tentang kaset adanya tentang CD ada tentang uh, mie ini yang lain itu bukan masalah agama jadi masalah agama Ketika orang meyakini ini takorub, ini ini perintah dari Allah, tidak pernah Allah perintahkan, tidak Allah eh, Rasul contohkan maka masuk bidah dalam urusan agama. Sekali lagi ya, uh, kalau katakan bidah itu berarti oh, penyusunan mushaf itu bidah, itu nggak paham berarti orang itu ya. Uh, kemudian juga ingat-ingat kata-kata uh, sorry Bu ya, setiap bidah itu lebih cintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang berbuat maksiat tahu ini dosa karena hawa nafsu, dia kerjakan suatu saat nanti akan tobat nah, ini tahu ini salah tapi kalau orang berbuat bid'ah ini dianggapnya baik dianggapnya ibadah maka sampai kapanpun susah untuk bertobat nah ini bahayanya bid'ah karena memandang ini baik memandang ini baik oleh hawa nafsunya bukan diukur dengan syar'i ya timbangan raca kebaikan itu dalam syar'i dalam dalam syar'i ya makanya kalau ingin diterima ibadahnya maka harus mengikuti syar'i Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 112, "Wa man bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ini Ibu ya kalau ingin berpahala amalnya harus ikhlas dan harus itiba, enggak berbuat bidah. Bala man aslama wajhahu lillah. Tidak demikian, maka barang siapa yang mengharapkan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada Allah maksudnya ikhlas berserah diri wa muhsin dan dia berbuat kebajikan ini tiba ya falahu ajru inda rabbih dan untuknya pahala dari Tuhannya ya ini ya, ya, ada pahala ya hati-hati jadi bidah ini lebih cintai iblis daripada maksiat ibu ya hati-hati ini nanti diterangkan masalah bidah ada sebelumnya nanti uh, sebelum terus nanti uh, mungkin minggu depan nanti akan kita bahas tentang ahlu sunnah wal ahlu bid'ah. Ah, ini penting sekali ya. Karena nanti di buku sini kan buku ini Talbis Iblis ini menerangkan tentang golongan-golongan yang terkena perangkap iblis. Di antaranya adalah ahlul bid'ah, di antara orang sufi ya, orang syiah, rafidhah, orang batiniyah, yang lainnya. Nanti perlu diterangkan dulu tentang masalahnya bid'ahnya itu apa, masalah akidah, bidah akidah, ada bidah ibadah, ini harus tahu Ibu ya. Yang nanti kalau udah tahu baru akan terbuka hatinya. Kalau belum tahu maka akan akan akan apa? Uh, akan sempit orang karena nggak tahu adanya sempit mendengar bid'ah mendengar ini bid'ah ini syirik karena nggak tahu kalau udah tahu akhirnya dia akan melapang dadanya dengan Al-Quran dengan Sunnah Nabi yang suci Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, jadi intinya menjadi bidah adalah perbuatan yang mulia karena para sahabat nanti saya akan ini kan asar-asarnya bagaimana para sahabat para tabi'in sangat menjauhi bidah. Ya. Sekarang para sahabat aja sudah dijamin masuk surga sebagian, sangat takut pada bidah, apalagi kita. nggak ada jaminan kita ke surga. Apalagi kita harus selalu menjauhi bidah. Para sahabat saja yang dijamin ibu takut ya sekecil apapun takut dia berbuat bidah. Nah, nggak meremehkan. Nah, kalau kita ini jauh sekali, maka harus waspada, harus sangat uh, takut untuk berbuat atau terjerumus dalam kebidahan. Jadi karena kita itu saking suka sudah banyak dosanya, akhirnya dosa-dosa yang kecil nggak terasa ya. Kalau para sahabat kan eh, bersih, akhirnya ada nok-noktah, ada ada bercak sedikit juga terasa gitu kan. Beda dengan kita kita misalnya ya. Allah. Alhamdulillah ya. Kemudian dalam berzikir kalimat Eh, kalimat-kalimat tasbih istighfar tadi dengan jumlah 100 bolehkah dibagi jumlahnya terkadang terpotong dengan suatu hal di rumah ataupun yang lain ya boleh ibu ya misalkan subhanallah wa bihamdi <clears throat> misalkan ya 50 dulu karena terpotong ya, ya nanti terusin lagi boleh tidak mesti harus oh dalam satu dalam satu waktu 100 langsung enggak ya boleh kita ada kerjaan lain juga terusin lagi kita terusin berapa 20 lagi 30 boleh yang penting minimalnya sehari semalam 100 tasbih Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim ini lafadznya Ibu Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim ya ini tasbih ini menghapus dosa-dosa yang kecil ya Kemudian juga akan memberatkan timbangan. kita sebut itu ya, memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat. Apakah harus 100 atau sebanyak-banyaknya? Minimalnya 100 minimal. Lebih banyak boleh, tapi tidak boleh membatasi. Kalau 100 ini kan minimal dalam hadisnya, ada hitungan 100-nya. Tapi kalau untuk selebihnya jangan dibatasi. Misalkan 1000, sebanyak-banyaknya mau 200, 300 ini boleh sebanyak-banyaknya ya zikron kathiro kan dalam sebuah ayat disebutkan uh, zikir yang sebanyak-banyaknya tidak terbatas karena zikir itu kan ada yang mukoyat Ibu gitu ya ingat ada zikir yang mukoyat yang terikat hitungannya ada zikir yang am yang umum tidak terikat hitungannya seperti contohnya zikir yang mukoyat adalah zikir habis sholat subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ditutup Allah apa itu apa? Eh, la ilaha illallah ya. La ilaha illallah lahu lahu mulku lahu mulku lahu itu sampai 100 ya. Uh, nah, itu yang muqayyad. Kemudian juga zikir uh, ketika apa namanya mau tidur ya kemudian zikir pagi dan petang kemudian zikir ini 100 ketika subhanallah wa bihamdi kemudian ada zikir yang umum seperti contoh ucapin la ilaha illallah sebanyak-banyaknya ya atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak-banyaknya atau istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya ya uh, minimalnya 100 ya sebanyak-banyaknya Allah alam bisawab Iya, sampai di sini. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang mengenai tentang tablis iblis ya, tipu daya uh, iblis dan tentaranya itu syaitan. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam